بسم الله الرحمن الرحيم Subhanahu wa taala kita masih dikumpulkan di tempat terbaik di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bersama kita membaca mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum kepada para Mahatul Mukminin, istri-istri beliau dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, para pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya, ma'asra muslimin, sesuatu yang telah kita bersama maklumi sesuatu yang bersama telah kita pahami bahwa nikmat yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat yang sangat sangat banyak. Sesuatu yang telah kita maklumi bersama bahwa nikmat yang paling besar dari sekalian nikmat-nikmat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat al-iman. Nikmat al-Islam. Nikmat ketika dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala semua kita termasuk di antara mereka yang melafalkan dua kalimat syahadat syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak ibadah kecuali Allah dan persaksian bahwa Muhammad adalah maaf selanjutnya ma'asra muslimin sesuatu yang telah pula kita maklumi bersama sesuatu yang telah kita pahami bersama bahwa al-iman adalah yazidu wa bahwa iman adalah terkadang bertambah sebagaimana iman terkadang berkurang iman terkadang bertambah sampai hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu akan ketinggiannya sebagaimana iman akan berkurang sampai tidak tersisa sekecil hitam yang ada pada buku-buku setiap kita pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ma'asyiral muslimin telah kita maklumi bersama telah kita fahami bersama bahwa al-imanu yazidu bit wal imanu yanqusu bil ma'asi bahwa iman akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman akan berkurang disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin bersama muhasabah kita ingin bersama melihat lebih dekat sejauh mana keimanan keimanan yang kita miliki hal huwa yazidu atau hal huwa yang kusuk Apakah keimanan yang kita miliki adalah iman yang bertambah ataukah iman yang kita miliki adalah iman yang berkurang? Ketika akhirnya keimanan yang kita miliki adalah keimanan yang kuat, yang bertambah. Semoga setiap kita tidak membanggakan diri diri kita di hadapan para makhluknya, wala tuzakku anfusakum janganlah pernah engkau menepuk dada dari kebaikan-kebaikan yang telah engkau raih sebagaimana ketika kita pastikan keimanan setiap kita adalah keimanan yang berkurang semoga setiap kita tidak sehingga apa yang kurang bisa kita perbaiki sehingga apa yang kurang bisa berubah menjadi bertambah. Ma'asal muslimin karenanya ada mazahir zahir iman sebagaimana karena lidah iman dan karenanya ada berusaha untuk mengobati lemahnya keimanan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam salah satu sabdanya sebagaimana iman adalah terkadang sedemikian bisa kuat maka iman adalah terkadang sedemikian sangat sangat lemah. Digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sesungguhnya al sesungguhnya hati setiap kita Sesungguhnya keimanan setiap kita adalah kamathali risha seperti risha yang mu'allaqa fi asli syajaratin yang bergantung di bawah sebuah pohon seperti sebuah bulu yang kita gantungkan di bawah sebuah pohon yukallibuha ar maka akan berbolak-balik bulu tersebut terkadang dia di atas terkadang dia di bawah kenapa karena angin yang berhembus karena angin yang menjadikan berbolak-balik maka Rasulullah mereka di antara doa yang diajarkan kepada kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'ati wahai yang membolak-balik tetapkan kami di dalam ketaatan kepadamu condongkan hati-hati kami untuk selalu melaksanakan ketaatan-ketaatan maka ketika itulah maka ketika itulah kondisi keimanan kita adalah keimanan yang lemah. Ketika diri ini senangnya kepada maksiat, ketika diri ini senangnya kepada melaksanakan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ketika itu kondisi keimanan kita adalah keimanan yang lemah. Maka ma'asyiral rahimah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu anu. ummati mu'ad bipartidario lain. Ma'asyiral muslimin, kemudian selain lemahnya keimanan menjadikan setiap kita menikmati kemaksiatan-kemaksiatan selain sangat nasihat yang kita dengar tidak lagi berpengaruh nasihat-nasihat yang tersampaikan bahkan ma'asra muslimin ketika dalam situasi seseorang sedang diadakan jenazah bahkan terkadang seseorang sedang dalam keadaan mengangkat jenazah tidak sama sekali menjadikan luluhnya hati yang bersangkutan. Maka bandingkan ma'asal muslimin gambar kaum muslim terdahulu ketika mereka hadir di depan jenazah maka mereka menangis dan kenapa mereka menangis ma'asal muslimin mereka menangis bukan menangisi jasad jenazah yang ada di hadapannya mereka menangis terhadap jenazah yang akan terjadi yaitu yang ada pada jasad-jasad masing-masing mereka bahwa si fulan yang telah meninggal baginya amalnya baginya kebaikannya kita melihatnya apa yang telah sudah kita persiapkan di dalam di dalam menyusul peristiwa tersebut di dalam mengikuti peristiwa tersebut mereka menangis dan mereka bukan menangisi jenazahnya mereka menangis justru menangisi jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang akan menyusul setelah tawanya telah diambil ke Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga adalah adamu itqan al-ibadah bahwa ketika beribadah tidak beribadah ini bisa terlaksana dengan penuh kesungguhan bahwa ketika beribadah tidak terlaksana peribadahan ini dengan penuh keseriusan bahkan ma'asyil muslimin hilang makna yang terkandung di dalam peribadahan-peribadahan yang dilakukannya ketika mereka sholat maka mereka melaksanakannya tetapi kemaksiatan juga tetap mereka melaksanakannya. Ketika mereka membaca Al-Quran, maka Al-Quran dibaca, tetapi tidak menjadikan bertambahnya iman, ataukah tidak menjadi gemetarnya jaga ketika Al-Quran tersebut dibaca. keseriusan kita dalam beribadah, ketidakseriusan kita dalam berdoa, ketidakseriusan kita di dalam membaca Al-Quran, ketidakseriusan kita di dalam berzikir akan menjadi sebab tidak diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dibarengi dengan kesungguhan ketika seorang melakukan doa tersebut. Maka bahasa muslimin bukankah ketika salat kita lakukan akan menjadikan terhindarnya kemaksiatan-kemaksiatan kita. Inna salat disebut khusyuk bukan hanya bagaimana kita rukuk, bagaimana kita sujud, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita duduk. Kalau itu adalah berhubungan dengan sah dan tidaknya salat kita. Tetapi khusus yang kedua adalah khusyuk al-batin. Bagaimana kita memahami setiap perbuatan pahala dari pahala-pahala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan semuanya itu disebabkan karena Adam yang mesti dikerjakan tanpa difahami lebih jauh dan tanpa difahami lebih dalam. Ma'asal muslimin rahimakumullah ibadah yang kita lakukan tanpa roh ibadah yang kita lakukan dibagi dengan kemalasan sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh orang-orang munafik naudzubillah min dzalik ma'asyiral muslimin ketahuilah Gracias. berita-berita gembira didengar surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya dan tidak pula ketika berita-berita ancaman didengar neraka dengan sekalian Nada ditinggalkan dan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan. Ma'asyiral muslimin, ketika kemaksiatan demi kemaksiatan tidak ada ketika titik demi titik berkumpul maka hati ini akan menjadi hati yang hitam kelam yang jika sudah seperti itu maka tidak lagi bisa menerima kebenaran yang jika seperti itu maka tidak lagi bisa menerima kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang diwajibkan kepada setiap kita di antara bentuk lemahnya keimanan adalah senangnya kita untuk banyak bicara dan apa yang kita bicarakan tidak kita amalkan. Kita senang berbicara dan apa yang kita bicarakan tidak kita amalkan. Maka Allah عند الله أن تكون maka dia gampang memberi maka dia gampang menolong maka gampang dia berinfak maka gampang dia bersedekah maka gampang dia memberi kepada mereka yang menghajatkannya dan dia sadar bahwa apa yang dimilikinya sesungguhnya adalah karunia dari kalau ada di sana Di antara di antara kita menghinakan yang ma'ruf walaupun yang ma'ruf itu adalah sesuatu yang tidak besar ma'asir muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sabdanya menjelaskan kepada kita tidak boleh kita meremehkan yang ma'ruf sungguh pun kita hanya bisa melakukan senyum kepada saudara kita tidak pernah boleh sesuatu yang menjadi sebab tergantungnya kaum muslimin maka dijaga baginya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin Mas era um hilangnya gambar-gambar wala sesama mereka-mereka yang melafalkan dua kalimat sehaya jauhnya kecintaan sesama mereka maka itu juga termasuk di antara gambar lemahnya keimanan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala saling benci, bahkan saling membunuh. Tetapi setelah masing-masing kedua orang bila ini melafalkan dua kali syahadat, maka mereka menjadi ber, bersatu. Maka mereka menjadi saling cinta, mencintai. Mereka menjadi saling tolong menolong. Maka kalau mereka para sahabat dari berkelahi menjadi bersahabat, kalau mereka maka mestinya setiap kita yang terujuk kepada para sahabat juga mestinya seperti itu ya kita tunjukkan yang kita realisasikan sebagaimana kebanggaan kita kepada mereka mereka para sahabat sebuah hadis Nasirul Muslimin yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan silakan hadis ini diingat-ingat dengan betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda matawadu ithnani fillahi azza wa jal fayatafarraqu bainahuma fayatafarraqu saling mencintai. Kemudian setelah itu berselisih, berpisah, saling memusuhi, kecuali disebabkan karena dosa bagi satu di antara keduanya. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Setelah itu kemudian berubah cinta menjadi benci. Setelah itu kecuali kata Rasulullah disebabkan karena dosa yang terjadi di antara satu dari keduanya atau bahkan mungkin kedua-dua dari mereka ter tersebut. Ikhwanifillah Disitulah kita mengenal istilah al-wala dan al darah di Disitulah kita mengenal istilah kepada siapa kita memberikan cinta dan kepada siapa kita memberikan kebencian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa ya rahimakumullah. Kemudian di antara gambar wal senangnya kita berdebat senangnya kita ribut senangnya kita debat usir maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad satu kaum setelah hidayah diraih kecuali disebabkan karena diberikan kepada mereka senang kepada debat usir sibuknya bukan kepada amal di dalam minum, di dalam berpakaian, di dalam berkendaraan, di dalam bertempat tinggal dan sebagainya. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang soleh, mereka adalah bukan orang-orang yang melakukan sesuatu yang serba ber sudah menyadari akan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Semoga bangsa muslimin setelah bersama kita mendengar, setelah bersama kita muhasabah, melihat lebih dekat apa yang ada pribadi di balik kita, segera kita menyadari Muslim rahiman rahimahullah. Itulah barangkali beberapa hal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan sore yang berbahagia ini dan kita bersiap diri untuk sholat maghrib. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah, wa bihamdika asyhadu إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله